istimewa ini pengajian dan halal halal. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini dalam rangka yang baik dengan niat yang baik ini dan ridho ya Allah Taala. Amin. Barokah manfaat dunia dan 所以说，马上烫上那个。 lásìkò ìmọ ìmọ yóò dá mi máa tún bọ wáyé wọn mú Sering mengharap ya Jadi ni, mau masuk kita mengusir ganti lima. Itu mengharap Duh, kalau Kapan gula itu lu gula itu kami kapan buka kamu bisa lu arah mengantar ke kamu jin. Kau ini mau ini hendak terbang kau Bidul haram, apa Kalau ya? tidak ditutup halal-halal, ini terkiranya. Mengenal dia bingung. Nanti sampai orang takut pengen CBU belum. Belum itu kan besar bahasa Indonesia sampai ngomongno entry halal halal tanpa dipegel langsung halal halal sampai onten halal halal antara dalam rangka silaturahmi pada waktu dari raya untuk keterangan ini ini halal halal tulisannya langsung jadi ini khas Indonesia. Ada Indonesia. Atau naik yang lebih tepatnya ini SMB. Bahan baku dari Arab dirakit di Indonesia <laughs> mobil ini mobil gayanku kok. kok jadi Ini halal, kalau halal ono bi jadi. Mungkin pikirannya itu kan ala wasiyah dan dia. Ya dan dia. Istilah jauh sini gue ya dan dia tampan kinampan jadi kita halal halal halal halal isinya deh khas Indonesia utawa populer ini khas Nusantara khas Rano Ulang bodoh Idul Fitri jadi Nusantara lima Ora tau tumon ono acara mriki ono keriping bareng. Ora ya ono keriping lah. Ujung-ujungnya rame. Jadi baru bayang it terus langsung tak keluarga, nggak loso, nggak sego, nggak panganan macam-macam itu, ya. malah kebun binatang. Loso digelar, panganan di toko, mangan kalau punya uang bank. Lalu memiliki itu, masya Allah, barang barang tamu-tamu Yai yang kami sebagai harus Yai masuk itu pahamnya tak cek. Masya Allah. Lek itu teman-teman waktu mari sunyi temping. Hariku soal-soalan kubir ini kok yang dosi laku mandiri itu nanti Imam Syafi'i. Misal nanti Imam Syafi'i tafsir. Bid'ah itu maunya menurut Imam Malik. yang Nabi itu kalau Dia itu menurut Imam Malik. Mbah, kalau soal dengan Nabi akan suriati menyunakuni pangku dan kalau terhadap pakaian sembah. Ini salah apa ya? Ini salah apa? Ini salah apa? Ya nanti kami juga. Rasanya apa? Senang. Rasanya apa? Menurut saya udah. Rasanya. Nah iya rasanya apa? Simbah menerang mati. Pindah kanten asin Allah. Pas lu kan konsumsi. Jagungan dengan Jangan lewat. Kalau kalian tentu kamu wong kok diweki e ini lah kotor Kulku hari raya Simbah ini Jajan Loh, kok ngerasa ini Kalau guyu, kok ngerasa ini Nun kalipun bahaya tak Aku ya kalau ngerasa yang cukup kita itu luar biasa. Di kita saya wilayah Pak Muhammad yang hari mau pula cerita lagi itu kita keliru. Jadi itu merekonstruksi cara berpikirnya pendahulu kita yang menciptakan tradisi Arab. Entah itu bahwa pada sebelumnya atau bahkan itu zaman lari kalau alam tapi saya menemukan itu luar biasa jadi ketika kita itu puasa Ramadan asumsinya semua dosa kita yang puasa Ramadan sudah terhapus semua dosa berdalil jangan amin itu orang dungo Mantong yang sudah terkenal lah Jadi wajah-wajah dari banyak malu Mantong malu mabona imanan wahyu sabar Hufirolahu malakot dama minan Sing sapa wonge poso Rono iman ora kena Rono iman nang boleh ganjaran Gusti Allah mongko dosane wong-wong iki sing wis wis dinaku Padahal ono riwayat sing redaksine mangkoma Ramadan imanan wa hisaban hu birolahu maka kata mantan. Sing sapa wonge jungkung bengi traweh pitir pulang Ramadan ganjaran dosa-dosa wong iki mau wis dimakruh. Jadi iki maju lah yang poso tapi tidak terawih kena langsung Wong poso, ya mangsung, kalau mangsung mangkon nek di mana kula. Wong poso, Mangsung ora terawih. Wong terawih kok ora poso. Wong mangkon ora mangkon iki ya. Ini Luego, ¿qué más es? No me sé nada de Dengan anda SD Rusia itu mati anak api lembaga pengampunannya banyak sekali. Istighfar menghapus dosa. Sembahyang menghapus dosa. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Anda tak mau mufasir itu di malam. Al hasanat air salat mahfud bayang nopo mari kosong, Nopo mahfud Rabe, rite, Nopo mahfud ganteng tangan lucu mulai gantengan yang lucu nih biasanya orang paru, rumput besok tak Allahumma innaka afuwun dari tuhibbul afwa an'ana Baby ini nabi loh. Allahumma innaka afuwun panjenengan zat ingkang maha pangapura ingkang luwih ingkang budi Mana riwayat alhamdulillah itu melihat ini kok kabeh kabeh. Kalau ini maksudnya tak mesti sok kabeh. Malah dintai kabeh kalau bisa. Jadi wong jadi sholat bisa. Jadi kalau aku lawan yang Kanji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam marah-marah ya wae duit, marah ya terlanjur terlanjur melakukan kesalahan dan lagi karena kebaikan supaya kebaikan ini menghapuskan kesalahan Wa'adhi sayyi'ata al-hasanata tamhuha Enak kalau bersiaran itu galau, ke dalam, enak banget Begitu kita sembahyang terawih, sembahyang poso Ramadan, lalu poso Ramadan itu tidak ada peluang untuk pamer itu bagaimana? Nah, sembahyang itu oh, pamer itu peluang pamer itu ada. amin. Hmm, asalnya mah biasanya yang motor kudu beina atau ina. Kudu mudah ini mertua. Satu sambil itu di masa dulu. Apa dari itu? Malah jalani cacingan. Kenapa mau dari itu sih, oh, Apa ya? Cacingan ya. Jadi menurut keyakinan dulu, mungkin juga keyakinan pendahulu-pendahulu kita, semua yang kotor itu dari nakulan aku nunggu iman dan bahasa Islam balik ke orang itu amal rahmat Allah lalu di kamar Gusti Allah kabeh dudunya sampai nanti sumur orang pejabat dalam aku tahu lagi ya pasti maka tayunya mencari tempat pada saat mana orang berada. Lah kenapa orang halal di halal? Ini orang-orang sesepuh kita yang mentradisikan halal. Pasti begitu pelit. Justru itu sih malah berbahaya bukan yang hak Allah tapi yang hak Tuhan. Nanti Rasul jauh. Bisa kita. Tapi gue saran anda ya. Ini yang mungkin bang saja sendal. Maka indahu mazlumatun di akhi Fi kurdihi au fi syai'in Fal yatahallalhul jawab qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun ya akhir akhir mulai gimana jadi jari Dulu kamu kalau bicara mau bicara di aneh kayak mana? Bicara Allah itu sangat jauh, itu sangat jauh kamu rasanya istighfar. Getun nanti kamu diampun. Ini umur iman. Kita tidak tahu. Allah itu mengatur dia itu dia berjauh. Nak menungso la ilaha illallah. Dua tahun dari enam bulan tadi setahun. Dia nak menangis orang.

那不是说的，是他妈的！这就是我们国家的传承，大家来学习干嘛？哪里下苦力去？那个书记公子在故乡，广东啊，银行行长，呵呵呵，一线一线的，哈哈哈哈哈！这里刚才讲了嘛，四部《古诗》。 mutiara hati sih. Panjenengan kok cilan ya wong. Dulu kula sembahyang kene masjid terminal itu. Tidak kenal dia pembuda kena marah. Saya sembahyang terus terus Senin. Bapak tidak kenal Ini Ini menurut daunnya kok oh, internet. Menurut kamu cuma internet. Kebelannya itu kesana ya. Bapak orang ini tadi Menurut kamu internet. Pertentangannya. Lu ini nemen. Agen pulang ini. Oh iya. dari setelah itu jadi sang melihat masjid itu masjid saya itu jadi di tengah kumpul imam itu lu itu kan terus pun internet diri mereka jadi pesan kawan-kawannya dari gempur di sampai sendiri sampai ini monggo di semua itu kalau ada jemput barang. Saja saya mau tak kan sampai kena aja. Pengen lucu ya ini itu Tenang yang bicara benar. Ya, iya, itu loh Dia tidak ngerti. Gusti Allah itu syaku Gusti Allah itu syakur. Mereka dengan makna syakur. Syakur mereka semua masih Indonesia tak kayak duit satu. Bahasa Indonesia siapa yang tahu? Satu. Orang dua puluh. Kita pokoknya manusia. mohon Kalau ke manusia itu, apa sangat berterima kasih itu syakur. Banyak berterima kasih itu syakur. Kalau ke jauh itu syakur. Rasing moho lima. Jadi sampai itu asal betul sengaja ngelawan ke siala. Pun berusaha penahanan, kalau ini ditonton oleh siala. Mampu-mampu, Jakarta semua, dikira-kira. mahal ini Jangan ngomong. Jangan. Ini nasi nanti balik ya. Itu kalau ada tapi aja. Terus ya itu mau ngopi. Terus sampai ngerasa muda-muda masa aku minta bisa kamu apa itu jadi lahir zaman sahabat Abu Bakar itu ngono zaman Nikon itu yang Abu Bakar yang itu punya itu yang dilahirkan tapi dia melak Nabi Muhammad Pikiran. Ini barang. Jadi ini sekolah nanti kembali ke Quran Kau harus kembali ke Quran, kembali ke Quran terjemahan cepat. Ternyata ya menurut kula, menurut kula ya, terserah. Terserah profesor-profesor ini yang lebih tahu. Tapi kalau saya, Quran nggak bisa diterjemahkan. Quran nggak bisa diterjemahkan. Kalau ditafsirkan boleh. Kalau menerjemahkan tafsir Quran boleh. Tapi menerjemahkan Quran itu dia caranya. Balungan katanya lain, kalah katanya lain. Koma zaitun dengan zaitun kok imun itu lain. Dengan inna zaitun kok imun itu lain. Dengan zaitun koma sudah lain. Dengan zaitun yang umum lain. Karena zaitun kok iman lain. Inna zaitun kok imun lain. Lalu bisa. Makanya sekarang gue gampang gue gue gue mau ke Quran Quran kita. Tabrikul akma. Ah, ah, Hantam ah, saja hernya. Karena kita itu sudah termakan Budaya instan, nggak mau belajar. Mau belajar. nggak belajar. Aku pasti harus belajar. Ya, aku pengen jadi dia ini mau terapkan ngasih Pengen jadi profesor yang sekolah teman-teman. Kenalkan, ya, kurang tuku. Ini tuku. Dokter kok tuku, kok tuku. Itu kan

pokoknya itu tadi kalau lima atur Tuhan, wau. Itu bawa dan hijau. Tilu orang mawon, tilu kamu bintang tahun karong. Napa ono hadis loro ayat loro. Kan zakat kumal. Pokoknya tak dikenalan, kalau televisi mana ya, bukan belum tentu cepat Ustaz Al Mukarram Kiai Haji Pak Niki kamu bagus. Jadi itu maknanya anak ayah saya ngurung pantas di situ kan. Itu terus. Jadi kalau dibilang terus kasus-kasus Tantangan dalam bantu yang Aku udah pernah terus terus, Dulu kan Kalian Terus ini Kenapa hati ini dulu Tak ngerti dulu ini Madan tua kok belum pantas. Yang rusak tatanan itu lah. Gus ini kalau Gus Dur. Kalau fenomena Gus ini kalau Gus Dur, Gus ini pantas. Jadi kiai ada model-model khusus. Jadi gua gak bisa belah. Tangga. Bisa ini dukun-dukun manu-manu. Ini dulu jeneng kiai. Kiai Jatong. Tangga takut tuh sendiri, itu rumah nanti khusus sudah dipindah di atas. Ya. Yang wali itu. Untuk kan ini mobil, mobil Jadi hebatnya pendahulu kita itu begitu tahu bahwa dosa antara pertama itu bisa disalikan amin itu yang paling baik yaitu ketika jalan yang jembar kabeh mergo dosane sing hakul Allah sudah mengampuni kabeh mergo poso mergo rawuh mergo bareng kene wis waktu jembar dadane saiki halal-halal Insya Allah saking habis kalau ya halal yaum sing sapa wonge duwe gandelan duwe kesalahan karo dulure karo kancane mengenai kehormatannya atau apa saja segeralah minta halal sekarang juga fal yatahallalhul yaum sekarang juga qabla alla yakuna dinarun waladihan sak durunge duwe ora dengan kata lain, Galut harap mumpung duit bisa Kalau ada salah kali Kiai Mustamil, Kiai Nasution Mustamil. Kalau duit salah kali Kiai Mbak, kalau jadi nabi Kiai, kalau nabi, nabi, nabi, nabi, nabi, susah ayo <laughs> nah, ini kok di depan umum ngomong aku pakai terus Yang tambah itu orang Menganggap dia. apa namanya malaikat. Keplek-keplek. Mumpung dulu, kalau lihat halal itu, sampai bisa orang-orang Nek orang itu masih jadi molo mriku. jadi molo. Sampeyan mosok mboten nanti kumpul kok kasus sing kupile diwaca kalau mubalik-mubalik nek halal dihalal tentang al-mublis. Al-mublis. Mun kuwi ngoten. Tinggalan sampeyan. Kaji Nabi kan nanti ngedeki raposa. Ini ya, Ternyata yang dimaksudkan dari Nabi betul menikah Jalan tak sampai menuju menikah Sampai Rasul Dawuh Innal mufrisa min ummati Mayak di yaumal kiam Isolah jumlah Ilahil hati dan awal Tampamu dan apamu Walaupun dia penerjemahmu Jadi makin kuatin tiang ini Teronton-terontonan Walaupun mau terkekan Teronton-terontonan Ganjalan Mulku sholatnya mulai sak balik mengatasnama kalau tak sunyi barat ke poso wandaran poso bandaran terasa undung-undung kan mereka pun akan berdoa dengan suarga ono sing ngajak-ngajak ngakhiri nanti kita saya kenal sama orang ini akan dibawa kemana? ke surga ke surga ya ke surga tapi urusannya dengan saya harus diselesaikan dulu apa urusannya saya Makanya kita itu mati di depan umum. Dia bawa murid dari tidak. Lalu saya sakit hati saya. Saya tunggu-tunggu Idul Fitri berkali-kali sampai dia mati, tidak pernah minta maaf sama saya. Jadi gimana? Jadi saya tidak terima terus disebut no ganjaran yang dianjing tahu misoi tiga yang masih dipisoi dari cukup ya sedikit lagi bahasa yang bahasanya di kau jadi malu lagi sesuai ganjelannya yang ada ini ini ada kelam wis iso kelas no pun arep ana ana menang Nanti dulu. Dia ini pernah nuduh saya enggak enggak. Saya itu betul-betul cari rokok pada waktu ini. Kok tanya? Katanya di siap siapkan di kampung saya. Saya sedang cari warungnya juga. Gak terima saya. Kampung saya mahnya warung ini, ini saya semua. Tak tunggu sampai beberapa salah enggak minta maaf tapi tadi cukupmu ya, jalan-jalan Al-Alam Orang lain Ah itu dulu lagi dulu Ini dulu kenal itu orang ini Dulu mengumpulkan duit Katanya mau bikin madrasah Tapi itu sampai dia mati ya Jadi itu saya dimakan dulu Nek kelakuan tidak tahu kalau mantek pirang-pirang, entah gawanan mau itu ini sambung. Gawanan semulanya didodoti wong-wong yang disalahi kali kali ngarang dunia. Wes entek gawanan ini sehono sing usul mang. Niku nate salah kali. Wes entek. Lah piye entek? dosanya orang disalahi dijikut Waktu ya. lihat alaih waktu lihat inna na'udzubillah min dzalik angkari kepengin keluarga Mulanya bisa mungkin dan sampai kalau pengen nasihat, ya, di kampanye kampanye ketosong nyalai ini ketosong, Ini nyalai wong itu golek wong sing sampeyan ngerti ate. Ojo nyalahi wong sing ora ngerti. Misalnya yang kan jalur kampungan itu ya. Gue nanti alamatnya langsung dari. Nah ini pun jalur Napura. Ini gue dari Kiai Tapi dari jalur Napura ke Singapura. Gue lah sampai kira-kira kalau mana-mana itu kecuali misalnya balik rasanya kayak mas itu cuma masuk belum ngapura dan langsung ini dia ini dari tangan itu dari dunia supaya pasalnya di terima Gusti sama karena penting itu kami dalam pulau lagi yang yang yang senang ojo bisa salah nih dulu mau sing ora ngerti akeh wali kota. Ya untuk saya, apa ngerti alamatnya aku? Gubernur, presiden, menteri. Kamu bisa Indonesia. Tapi yang lain belum belum nanti nyalai malah pegawai ibu si DKI DKI. Jadi bayang itu mau sedang yang mati terus nembrok gitu. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Kumpul nanti mau surat kemauan, betul, betul diterima. Tapi itu aku jalan, kalau gak jalan keluar. Jadi aku langsung mengkritik memang. Kok ngangkat ngemblok di wilayah Itu menurut saya kon untuk kalau oleh rakyat harapan harapan harapan itu sampai akhirnya orang udah kayaknya itu salah itu salah mana turun ini salah ini salah ini turun ini ini ini kita kalau untuk budi-budi yang itu kan ketemu jauh senang orang orang masa benak beliau senang lo kemaaf maaf-maafan mangke awake dhewe wis terjadi. wah resik banget karo Gusti Allah kan harus foto-foto Kemudian berikutnya kita kalau tetap hati-hati dalam usia, tapi lebih harus hati-hati dengan sesama manusia. Kenapa? Karena usia Allah itu menurut manusia itu kadang-kadang hujan tersinggung. Manusia Datang ini paling terakhir. Mergo kepengin ngepas ngepas karo Gusti Allah, ngantek nukari Allah Gusti Allah. Ngantek utara kalau dulu ya, dewi gara tentang kira ada sendiri kepanjangan itu mungkin ada dengan nanti cara muncul terus wajah mulai ada ono pusat usaha barusan ustad ini ini ustad kita pertama itu cukup ini contoh hati orang kalau bicara ini tak ada yang belum บริเวณราคาไม่ถึงบริเวณราคาไม่ถึงประมาณ India. Jadi saya bakal model-model salah satu kemitraan. Oh cuma paling luar itu sakit lah. Kemitraan paling juga anak nongkrong di dalam saudara biasa. Jadi mengatakan kami pun menangani mengamalkan bisa juga dari sesuatu komunitas. Wallahu ta'ala ya nabi Islam dan Muslimin kalau Indonesia dan Muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. berani ada loh. Ini namanya doa. Pelajaran. Pelajaran ada orang muda. Kalau dulu kita beribadah nyuwun. Nah nyuwun dibalik nggak bisa. Sampai menilai menilai seperti ini. Si Isi kilo loh, Ini Pulau itu dimulai dari Jakarta Itu kita hanya kembali sampai sampai dari mulai itu ngomong dari itu masing-masing untuk apa? Kami ini untuk apa? Mulai dari duit jaminan duit duit nanti biasanya kerja apa coba susah yang ngerasa ini itu apa? terus ada awaknya kenapa kok suara <laughs> Ikhlas. Niki ijazah Allah Allah. Quran, apa yang menderita? Menteri

dan dengan talking with